Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." dan apa dari nikmat apapun juga yang ada denganmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akal merupakan nikmat. Pendengaran adalah nikmat. Penglihatan adalah nikmat. Seluruh anggota tubuh kita adalah nikmat. Doa adalah nikmat. Terpenuhinya doa kita juga nikmat. Diberikan kita taufik untuk bisa taat kepada Allah adalah nikmat. Serta ketaatan itu sendiri adalah nikmat. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita hitung-hitung tidak akan mungkin kita menghitungnya. Wa dunia amat Allah la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar Jika seandainya Kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mungkin menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia itu sungguh zalumun, la zalumun, la yakni sungguh. Zalumun yang banyak kezalimannya. Kafar yang banyak pengingkarannya. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri dan jika kita mensyukurinya Allah akan menambahnya. Beberapa nikmat yang telah kita sebutkan tadi seperti akal, pendengaran, penglihatan adalah nikmat. Hendaklah kita gunakan dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ini yang mempergunakan akal kita merupakan nikmat. Pendengaran kita adalah nikmat. Penglihatan kita adalah nikmat. Hati adalah nikmat yang kita ingin pergunakan untuk menambah ilmu merupakan salah satu bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan tersebut. Salat beri salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di mana beliau bersabda dalam satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha Nabi mengatakan setiap manusia yaghdu mulai dari pagi hari. Ketika kita bangun faba'i'un nafsahu dia sebenarnya menjual dirinya. Bagaimana orang yang berdagang? maka orang yang berdagang mulai dari pagi hari dalam hari itu kemungkinan ada dua kemungkinan beruntung atau rugi begitu juga kita fabai'un nafsah dia sebenarnya menjual dirinya lalu famu'tiquha au mubiquha. Apakah dia bisa memerdekakan dirinya dari api neraka? Atau dia menjurumuskan dirinya di dalam api neraka? Wal'iyadu billah Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Maka hakikat hidup kita setiap hari kita berdagang dengan Allah. Berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku kata Allah di dalam tafsir Ibn Kathir yang bermadhab syafi'i dia mengatakan ayuahidullah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan kita adalah berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu apakah pedagang kita ini beruntung atau untung rugi. Mari kita lihat mulai dari pagi hari apa yang telah kita kerjakan sampai tidur kembali. Hari-hari yang kita lalui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Wal laili idza yaghsha" Demi malam yang apabila datang kegelapannya. Wan nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila datang terangnya. Wa ma khalaqa dzakar wal untha. Dan apa yang Allah telah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu, perbuatanmu sungguh telah banyak. Aktivitas kita setiap hari sangatlah banyak. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemungkinan akan berada dalam keberuntungan atau berada dalam kerugian. Pertanyaan, apakah di antara kita yang berdagang mau rugi? Mau bangkrut? Pasti tidak ada. Semua pedagang sangat pengen dan tidak pernah mengangan-angankan untuk rugi. Yang dia pengenkan adalah keuntungan. Sekarang datang tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tawaran perdagangan dan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia, kita ingin mengharapkan kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pintu-pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah yang mereka menegakkan salat yang menafkahkan sebagian dari apa yang kami rezekikan baik secara sembunyi maupun terang-terangan mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi pedagang yang beruntung terus di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13 Allah menawarkan kepada kita perdagangan yang tidak merugi, berniaga dengan Allah yang tidak akan pernah merugi, perdagangan yang diharapkan oleh setiap pedagang yang dia tidak ingin merugi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin" tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, tidakkah aku beritahukan kepada kalian atas satu perdagangan yang mana perdagangan itu akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Adakah perdagangan di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih? Perdagangan kita malahan menyibukkan diri kita. Ada orang yang berdagang terkadang dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia diazab oleh hartanya sendiri. Tidur mahmum. Dia tidur dalam kondisi pikirannya dagang saya, harta saya Khawatir kalau seandainya dia tidur, tokonya terbakar. Atau tokonya dicuri dan dirampok. Sekarang datang tawaran dari Allah Subhanahu wa taala adalah perdagangan yang mana perdagangan itu bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Apa dia? Tu'minuna billah ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal yang demikian lebih baik dari kalian, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala. Khitab pembicaraan disampaikan kepada kita semua. Lalu apa keberuntungan yang kita dapatkan? Yaghfir lakum dhunubakum. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم نسايا دوسا دوسا كليان diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya Allah akan memasukkan kalian dalam sorga. Sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dimasukkan ke masakin. Rumah-rumah yang baik. Yang berada di sorga aden. Zalika fawzun azim. Hal itu merupakan Zalikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang agung. Lalu diberikan lagi wa ukhra tuhibbunaha nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ditambah lagi yang lain yang kalian cintai yaitu pertolongan dari Allah wa fathun qarib dan kemenangan yang dekat wa basyiril mu'minin berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada kita kemudian keberuntungan yang kita dapatkan dengan perdagangan ini yang tidak pernah merugi adalah yang pertama kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita beribadah. Untuk apa kita beribadah? Kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berdoa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hampir setiap kita ini tidak luput dari dosa. Maka pengampunan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan dengan Allah akan bisa memberikan pengampunan kepada seluruh dosa-dosa kita. Yang kedua, kita mendapatkan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan istana-istana yang baik yang akan kita raih dan ini merupakan keberuntungan yang besar. Apa keberuntungan setelah ini lagi? Yang lebih besar dari ini? Kalau kita mengambil untung dalam perdagangan kita 200 kali lipat, kita merasa ini sudah keuntungan yang besar. Bagaimana dengan keuntungan sorga? Sorga, orang yang paling terakhir masuk sorga dan dia adalah orang yang paling terakhir mendapatkan kenikmatan surga dan itu adalah kenikmatan yang paling minim. Adalah orang yang mendapatkan sekian kali lipat dari kekayaan raja di dunia. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah di mana Orang yang terakhir masuk ke dalam surga itu setelah semuanya sebelumnya orang-orang masuk surga sudah menempatkan posisi mereka masing-masing orang yang terakhir ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga malahan dikhayalkan kepada dia seakan-akan surga itu sudah penuh dia mengatakan kepada Allah bahwasanya surga sudah penuh Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidakkah engkau ridha untuk mendapatkan kekayaan seorang raja di dunia?" Lalu dia mengatakan, "Ya, saya ridha ya Rabb." Siapa raja yang paling kaya di dunia? Coba kita bayangkan berapa kekayaannya. Dan surga atau kenikmatan surga yang akan didapatkannya ditawarkan kepadanya adalah seperti kekayaan seorang raja dunia. Lalu Allah mengatakan, "Tidakkah engkau ridha? Aku berikan sepertinya, sepertinya, sepertinya, sepertinya." Sampai yang kelima dia mengatakan, "Aku sudah ridha ya Rabb." Berarti dia mendapatkan lima kali lipat dari kemegahan atau kekayaan dun, uh, raja dunia. Lalu Allah katakan lagi, bagimu sepertinya, sepertinya sampai 10 kali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaka ma tashtahi bihi anfus. Nafsuk. Engkau akan mendapatkan apa saja yang kamu pengenkan oleh dirimu. perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita di dunia menjual sebidang tanah yang satu are misalkan, lalu dengan harga satu are ini kita bisa mendapatkan seribu are. Keuntungan yang besar atau tidak? Tentu keberuntungan yang besar. Bagaimana dengan perdagangan kita nanti? Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam sorga. Apabila kenikmatan sorga yang terakhir orang yang masuk mendapatkan 50 kali lipat raja dunia dan dia mendapatkan apapun yang diinginkannya. Adakah perdagangan yang lebih beruntung dari itu? Tidak ada lagi. Kita akan mendapatkan rumah-rumah yang megah, yang baik di dalam surga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk perdagangan dengan Allah sehingga kita mendapatkan keberuntungan yang besar? Perdagangan yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar pondasi perdagangan yang tidak akan merugi sedikit pun. Yang tidak akan mungkin kita mendapatkan keberuntungan kecuali dengan dasar ini yaitu keimanan. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Iman kepada Allah, tu'minuna billah kamu beriman kepada Allah wa rasulihi beriman kepada rasulnya inilah makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah dua kalimat tauhid makna dari la ilaha illallah dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak mengibadati kecualinya hanya Allah semata. Apapun pengabdian kita, penghambaan diri kita, hanya kita berikan kepada Allah semata. Itulah namanya tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan. Syahadat yang pertama itu adalah tauhidul ma'bud mengesakan yang diibadati yaitu hanya Allah saja satu-satunya yang kita ibadati hanya Allah saja satu-satunya kita memohon meminta mencari berkah hanya dari Allah Subhanahu wa taala tidak dari yang lain yang kedua iman kepada rasul kalau syahadat wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Konsekuensinya ada empat. Yang pertama, membenarkan setiap berita yang disampaikannya, baik yang telah berlalu atau yang akan datang. Walaupun secara logika kita tidak masuk. Kalau seandainya berita tersebut secara nilai ilmu hadis dia adalah sahih, maka kewajiban kita untuk mengimaninya, membenarkannya. Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita hanya Allah sedikit dan terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang kedua, mentaatinya pada apa-apa yang diperintahkan. Mentaati Rasul pada apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yang ketiga, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Yang keempat, tidaklah mengibadati Allah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Rasul. Dikatakan juga bahwasannya syahadat anna Muhammad Rasulullah ini juga adalah tauhid yaitu tauhidul matbu'. Apa arti matbu'? Yang diikuti. yaitu satu-satunya manusia yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya yang kita ibadati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ورسوله Allah wa ضلالا faqad dhalla dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman tidak ada bagi mukmin seorang mukmin laki-laki tidak juga bagi mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu keputusan mereka memiliki keputusan lain, pilihan lain dari dalam urusan mereka. Allah mengatakan dan Rasulnya mengatakan A ah, bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tiada lain bagi dia kecuali dia mengatakan A ah, bukan B. Wa may wa rasulah siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya atau siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya faqad dhalla dhalalan ba'ida maka dia sudah sesat dengan kesesatan yang jauh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tanpa iman kepada Allah dan Rasul maka Allah tidak akan pernah menerima amalan kita iman kepada Allah dan Rasul ini adalah dasar diterimanya amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surah Ali Imran ayat 85. Siapa yang mencari selain Islam sebagai ideologinya, maka tidak akan pernah diterima darinya sementara dia di akhirat minal khasirin termasuk dari orang-orang yang merugi kaum muslimin dan muslimat yang kepada Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin siapa yang mengingkari keimanan dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya faqad habita 'amaluhu amalannya telah hancur gugur Al-iyadu billah. Wa fil akhirati minal khasirin. Maka dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman adalah amalan yang pertama yang wajib dilakukan oleh seseorang. Dan dia merupakan syarat diterimanya amalan yang kita lakukan dan dia merupakan syarat perdagangan yang beruntung dengan Allah Subhanahu wa taala perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala setelah itu setelah iman adalah perdagangan di dalam membela keimanan itu sendiri tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum wal mujahada fi sabilillah berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa coba lihat bi amwalikum wa anfusikum dengan harta dan jiwa termasuk jihad di jalan Allah adalah dakwah. Karena kalau kita lihat tujuan jihad di jalan Allah adalah i'la kalimatillah. Menegakkan kalimat Allah. Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah melawan orang-orang kufar. Perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat di dalam menegakkan kalimat Allah agar kalimat Allah ini tinggi. Maka begitu juga yang dilakukan orang-orang yang berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah untuk membela iman kepada Allah dan Rasulnya maka berjihad jalan Allah ada dengan dua yang pertama dengan harta kalau seandainya kita adalah termasuk orang yang tidak mampu berjihad di jalan Allah secara jiwa dan kita memiliki kelapangan harta maka hendaklah kita berjihad dengan harta yang kita miliki dan itu juga bentuk dalam perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah jihad dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala perumpamaan seorang yang menanam satu biji yang satu biji itu menumbuhkan tujuh ranting. Setiap ranting menghasilkan seratus biji. Berapa dihasilkan semuanya dari satu biji? Tujuh ratus. Kalau seandainya kita berinfak seribu, berapa insya Allah kita dapatkan pahalanya? Tujuh ratus ribu, subhanallah. Bagaimana kalau seandainya 10 ribu? Kita akan mendapatkan 7 juta. Bagaimana kalau seandainya kita berinfak 100 ribu di jalan Allah? Berapa kita dapatkan? 70 juta, subhanallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan melebih dari 700 kali lipat liman yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan ini kembalikan kepada kualitas keikhlasan. Apabila seorang dia berinfak butuh karena mencari keridhaan Allah lillah tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian. Kualitas itu akan menambah pahala dan berlipat-lipat melebihi dari 7 kali 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas memberikan balasan berapapun Allah akan kuasa untuk memberikannya. Kemudian wasi'un alim. Allah Maha mengetahui berapapun yang kita berikan berinfak di jalan Allah. Sedikit Allah akan ketahui. Allah akan mengetahuinya. Lebih banyak Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dan muslimat muliakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Nabi saw alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Betulkah? Hah? Tayyib. Coba kita contohkan. Kalau seandainya bapak ibu memiliki uang satu juta, lalu datang tawaran untuk menginfakkan hartanya untuk pembebasan tanah misalkan, untuk pembangunan masjid, pondok pesantren dan yang lain, 500 ribu bapak ibu berikan. Berapa tinggal harta Bapak Ibu? 500. Berkurang atau tidak? Hah? Tadi 1 juta. Lalu kita berikan 500. Tinggal berapa? 500 berkurang atau tidak? Berkurang. Loh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kasat sadaqatun min malin? Ya, Allah uh, sedekah tidak pernah mengurangi harta. Lah seribu, serat, satu juta kita kasih lima ratus ribu, tinggal lima ratus ribu. Baik, bapak ibu punya uang satu juta. Lalu maaf ditabungkan, ya, ditabungkan lima ratus. Berapa yang tersisa? Lima ratus. Berapa uang bapak ibu? Hah? Satu juta. lima ratus di tabungan, lima ratus di rumah. Ya. Begitu juga dengan tabungan kita di akhirat. Apa yang telah kita berikan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan itu adalah uang kita. Tapi pembukuannya insya Allah sudah pembukuan akhirat, bukan dunia lagi. Ya? Dan itu secara hitung-hitungan kalau seandainya ada di antara kita ya akunting. Ya. Ada pembukuan akhiratnya insya Allah ada pembukuan dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada satu hari dia me menyembelih kambing lalu disuruh Aisyah untuk membagikannya. Lalu apa kata Rasulullah? Berapa yang tersisa? Katanya ya Rasulullah tidak tersisa kecuali daging yang ada di pundak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua kambingnya tersisa kecuali ya daging yang di pundaknya itu. Itu yang ter, itu ya itu bukan tersisa. Kita tidak tahu. Yang tersisa maksudnya apa yang sudah kita infakkan itulah yang akan kekal. Itulah yang milik kita. Apakah berkurang harta kita? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis keluar ke Bukhari dan Muslim, "Ya bena Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kamu infakkan maka dialah yang akan menggantinya berapapun kecil besar sedikit banyak maka Allah lah yang akan menggantinya saya yakin dengan saya yakin yakinnya Bapak Ibu yang sudah terbiasa berinfak bersedekah sudah merasakan hal itu saya berikan sebagai motivasi contoh yang terjadi pada diri saya sendiri dan mudah-mudahan ini bukan dalam rangka riak tetapi untuk memotivasi. Pada satu hari saya berinfak hanya seribu Bapak Ibu. Seribu. Waktu itu saya mau pulang dari Jakarta ke Padang. Di jalan menjelang bendara saya pengen berinfak. Ya, saya pengen berinfak. Saya berikan kepada orang yang minta-minta di jalan. Ya, setelah, itu saya berangkat naik pesawat. Saya sudah sampaikan kepada istri tidak usah jemput ke bandara, tapi jemputlah ke titik yang dekat dari rumah. Ya. Sesampai di Padang nunggu bis umum, angkutan umum untuk berangkat pulang, datang kawan, subhanallah. Al, uh, dia katakan, Pak Ustadz, Pak Ustadz kemana? Saya bilang saya dari Jakarta saya mau pulang. Ya udah, ikut dengan saya aja. Subhanallah, naik dengan mobil dia sampai ke depan rumah. Kalau seandainya diuangkan, ya kan bernilai itu. Kalau diuangkan dengan taksi mungkin kurang lebih 50 ribu. Coba seribu diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50 ribu. Walaupun tidak kita ambil, di dalam perjalanan menuju rumah, datang SMS dari kawan. Dia bilang, Pak Ustadz, minggu depan, Pak Ustadz ada acara nggak? Saya mau pengen memasukkan mobil Pak Ustadz ke bengkel. Ya, saya bilang nggak ada. Lalu saya tawarkan karena mobil saya belum pernah masuk ke bengkel resmi. Saya bilang boleh nggak? Di itu eh, di tempat kami bengkel resminya diantaranya adalah Auto 2000 boleh nggak saya masukkan ke auto 2000? Oh boleh Ustaz. Akhirnya saya dengan dia berangkat ke auto 2000, keluar-keluar, keluar invoice-nya 3 juta 150 kalau tidak salah. Coba 3 juta 150 ditambah 50 dari teksi tadi menjadi 3 juta 200. Berapa kali lipatkah dari 1000? Ya, Allah berikan dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga-duga. Saya yakin dengan saya yakin-yakinnya Bapak Ibu mungkin sudah merasakan lebih dari itu. Maka oleh karena itu, salah satu di antara perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad baik dengan harta kita atau dengan diri kita. Ya. Kemudian eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Eh, Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perdagangan itu ada satu yang lebih baik bagi bagi kita jika kita mengetahui hal tersebut. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merugi. Dan tidak hanya itu saja perdagangan kita dengan Allah. Perdagangan kita dengan yang lain adalah apa saja memupuk keimanan kita di antaranya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ini yang sangat banyak kita lalaikan. Pada zaman banyaknya fitnah, cobaan, ujian, kesibukan. Semakin dunia itu semakin kecil. Dunia sudah digenggam tangan kita. Tapi kita disibukkan oleh dunia. Facebook ya, ya, lah. Ya, WhatsApp lah. Ya, SMS lah menyembuhkan kita dari Al-Qur'an. Sementara membaca Al-Qur'an adalah perdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitab Allah Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah yakni Al-Qur'an. Ini satu perdagangan kita yang lain. Yang kedua, wa aqamus menegakkan salat. Menegakkan salat. Makna menegakkan solat itu adalah menjalan, mengerjakan solat dengan memenuhi syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, termasuk yang sunnahnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat. Inilah orang yang menegakkan solat. Adapun orang mengerjakan solat banyak. Fawailulil musallin ya musallin adalah orang yang melakukan solat tapi wail baginya kenapa alladzina hum an salatihim sahun adalah orang yang di dalam solatnya dia lalai di antara mana lalai makna dari lalai ini adalah mengeluarkan solat dari waktunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tilka solatul munafiq tilka solatul munafiq Tika salatul munafik. Itulah salat orang munafik. Itulah salat orang munafik. Itulah salat orang munafik. Bagaimana? Dia tunggu matahari hampir terbenam, sibuk memasak bentarlah bentarlah atau sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan internetnya, sibuk dengan komputernya, sibuk dengan kehitungan keuangannya sampai matahari sudah dekat di antara dua tanduk setan, sudah hampir mau terbenam, cepat-cepat dia berwudu, cepat-cepat dia sholat. Nakara nakratan, dia seperti me, mematok ayam. Wala yazkurullaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Ya, kenapa cepat-cepat? Khawatir nanti keduluan terbenamnya matahari. Ya, maka orang yang menegakkan sholat adalah orang yang menunaikan solat dengan sebenar-benarnya. Kemudian wa aqamus shalah ya adalah perdagang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dia menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan di mana amalan yang paling baik itu adalah amalan yang kontinu. Inna habal amal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik itu adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Kita pagi-pagi jika kita berinfak, pasti kita memiliki uang recehan. Ya? Uang recehan Warisan yang terkecil yang yang banyak sekarang ini 2000. 1000 sudah sulit kita mencarinya. 2000 kita berinfak, kita masukkan ke masjid. Subuh kita sudah berinfak. Nabi saw alaihi wasallam bersabda dalam hadis keluarga Bukhari dan Muslim, "Ma min ayamin yusbihu fihi al-ibad illa malakani yanzilan." Tidak ada hari-hari subuh tidaklah seorang hamba pada pagi hari kecuali dua malaikat turun. Qala ahaduhuma, salah satu di antara mengatakan, "Allahumma eh, Allahumma Allahumma uh, a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah berikan bagi orang yang berinfak pengganti dari apa yang diinfakkannya. Lalu berkata yang satu lagi mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikan bagi orang yang menahan hartanya kehancuran terhadap hartanya. Bapak Ibu, kita mau memilih doa yang mana? Malaikat yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Maka berinfaklah kita. Pagi-pagi kita berinfak, kita mendapatkan doa dari dari malaikat tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita sholat dulu. Kalau seandainya ada pertanyaan, setelah sholat kita sambung. Wallahu ta'ala وصلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah kita sambung sedikit tentang niaga kita bersama Allah Subhanahu wa taala kita telah sampaikan bahwa di antara bentuk perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang kedua berjihad di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan jiwa. Kemudian membaca Al-Qur'an kemudian menegakkan salat kemudian menginfakkan sebagian dari harta kita baik itu zakat wajib maupun sedekah. Dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر wal hafiduna li mu'minin Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 111 Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin anfusahum wa amwalahum diri mereka dan harta mereka bi jannah dengan memberikan surga untuk mereka. yuqatiluna fi sabilillah mereka berperang di jalan Allah fayaqtuluna wa yuqtalun mereka membunuh atau terbunuh wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran itu telah menjadi janji yang benar dari Allah baik di dalam Taurat, Injil maupun dalam Al-Qur'an Waman aufa bi'ahdihi minallah dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Allah menjanjikan dan pasti Allah menepati perdagangan kita di dunia banyak harta kita yang kita berikan kepada orang agar bisa dimudarabahkan kita berikan modal kepada orang dengan janjian yang banyak di ujung dari perdagangan dia katakan perdagangannya bangkrut. Ya. Janji tinggal janji. Tapi janji Allah adalah benar. Tidak ada satupun yang lebih menepati janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru bibayi'ikum alladhi bay'atum bih. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu huwa huwal fawzul azim dan itulah kemenangan yang besar. Di antara perdagangan kita dengan Allah ayat berikutnya At-taibuna al-abiduna ini adalah sifat-sifat orang yang berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang beruntung. Yaitu mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Mereka yang beribadah. Mereka yang memuji Allah yang yang melawat yang ruku yang sujud yang memerintahkan kepada yang baik yang mencegah dari kemungkaran yang menjaga batas-batas Allah dan hukum-hukum Allah wabashiril mu'minin dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mu'min. Pedagang kita dengan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Maka itu adalah segala bentuk perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang kita bacakan pertama bahwasanya setiap hari, setiap manusia, setiap manusia setiap hari mulai dari pagi hari dia sudah berdagang menjual dirinya dengan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ibadah. Di awal hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah kita itu akan memenuhi timbangan Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i bainas samawati wal ard. Ucapan kita subhanallah walhamdulillah keduanya akan memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti kejujuran keimanan kita wasabru dhiya kesabaran itu adalah cahaya wal Quran hujjatun laka au alaika Al Quran itu adalah hujah bagimu atau terhadapmu kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu setiap setiap manusia dia mulai dari pagi hari dia menjual dirinya famu'tiquha au mubiquha apakah dia akan menyelamatkan dirinya dari api neraka atau menjurumuskannya ke dalam api neraka. Dengan apa kita berdagang dengan Allah, berniaga dengan Allah adalah dengan memberikan atau melakukan amalan-amalan yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan termasuk pedagang kita dengan Allah adalah menegakkan sunnah Rasulullah SAW menjalankan sunnah Rasulullah saw setiap hari, membelanya, menyebarkannya, itu bagian dari perdagangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita untuk bisa mengamalkan dan berdagang dengan Allah dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan keberuntungan yang besar yaitu menyelamatkan kita dari azab yang pedih dan memasukkan kita dalam surga Jannatul Naim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Wallahu taala alam. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Kalau seandainya ada pertanyaan, kita buka kesempatan untuk pertanyaan dari apa yang telah kita jelaskan pada kajian kita sore ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi kita masih dalam sahadat yaitu Muhammad Rasulullah kalau kita waktu bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah ya Tapi Tapi konsekuensinya tadi ada empat Ustaz. Iya Pak. Jadi gimana kalau ada salah satu kita ternyata kita bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam itu. Karena Kenapa kita berdosa atau tidak? Iya. Uh, kita sebutkan tadi ada konsekuensi dari syahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni kesaksian kita bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Konsekuensinya ada lima. Yang pertama, membenarkan apa yang diinformasikan. Ya, membenarkan apa yang diinformasikan. Yang kedua, mentaatinya setiap diperintahkan. Yang ketiga meninggalkan apa yang dilarang. Yang keempat tidak mengibadati Allah kecuali apa yang disyariatkan. Saya berikan pendekatan Bapak Ibu yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam proyek di lapangan. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan uh, bisa memberikan perhatian di dalam proyek. Apakah bos yang tertinggi langsung turun ke lapangan? Biasanya tidak. Dia akan ada namanya mandor. Betul atau tidak? Ya. Mandor ini baru diakui sebagai mandor oleh anak buahnya, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak buahnya terhadap mandor ini? Yang pertama, dia harus mengaminkan perkataan mandor. Ya, dia membawa informasi dari bos nih. Ya, kata mandornya A, B, C, D dan seterusnya. Anak buahnya jika dia mengakui si A ini sebagai mandornya, dia harus mengaminkan. Yo, ya, ya. Kalau dia tidak membenarkan, ah nggak mungkin mandor mengatakan, nggak mungkin bos mengatakan begitu, mungkin mandor ini ada-ada aja. Berarti dia tidak mengakui si A itu sebagai mandor. Ya. Yang kedua, mentaati sesuai dengan yang diperintahkan. Masuk jam sekian, keluar jam sekian, Ya. Yang ketiga meninggalkan larangannya. Eh nggak boleh melakukan begini. Yang keempat harus melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan mandor. Mandor nyuruh bikin besi untuk lantai sekian gedung yang tinggi disuruh uh, besi misalkan ukuran 24 Anak buahnya, ah nggak usah lah kita bikin 24, yang 12 aja deh. Ya, pertama dia tidak mengakui bahwa si A itu sebagai mandornya. Yang kedua apa efeknya? Hancur. Ya, kira-kira begitu juga lah. Ya, uh, sikap kita kepada Rasulullah SAW. Kita akui apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang sudah terjadi dahulu dan apa yang akan datang. Ya. Yang kedua, kita mentaatinya setiap apa yang diperintahkan. Yang ketiga, apa yang dilarang kita tinggalkan. Karena ini ber, ke, kalau kita lakukan mencelakakan. Kalau seandainya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan SOP yang diberikan. Ya, SOP ya. Nah, standar operasionalnya. Ya. Sebab kalau seandainya Bapak Ibu membuat laporan ke atasan, ya dalam satu perusahaan tidak sesuai dengan SOP walaupun kita mengatakan Bapak ke atasan, ini saya setelah membaca buku sekian buku dan saya ahli di dalam akuntan saya pikir untuk membuat laporan yang terbaik itu seperti ini tapi tidak sesuai dengan SOP Kira-kira diterima nggak oleh atasan? Nggak akan diterima. Ya, begitu juga ibadah kita. Mungkin ada kita ada mengatakan, oh saya rasanya begini yang benar. Tapi tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Diterima oleh Allah? Tidak akan diterima. Nah, kalau seandainya salah satu dari empat ini kita tidak jalankan, berdosakah kita? Kira-kira berdosa atau tidak? Ya, paling-paling rasanya kita tidak mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Ya, Rasulullah telah memberitahukan kepada kita, kita kata, ah nggak benar nih Rasulullah. Rasa-rasanya akal saya menolak kiranya. Ya, berarti kita tidak mengakui bahwasanya Rasulullah itu sebagai Muhammad bin Abdullah itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salah satu di antara konsekuensi ini tidak kita jalankan, berarti pengakuan kita dan kesaksian kita bisa menjadi batang ya wallahu taala alam Apakah jihad itu hanya pada zaman Rasulullah? Apakah jihad di akhir zaman ini seperti apa contohnya? Jihad qaimah selalu berada sampai akhir zaman. Tetap akan ada. Tidak hanya zaman Rasulullah, zaman sahabat bagaimana mereka berjihad pada zaman khalifah atau khilafah Umayyah, pada zaman khilafah Abbasiyah, Bagaimana mereka berjihad? Jihad al-qa'imah, jihad qa'imah. Ya, jihad qa'imun ila qiyam ila qiyam sa'ah. Jihad itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Ya. Tentu kita lihat jihad yang mana? Jihad memerangi musuh harus ada syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi syaratnya bisa dilaksanakan. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, tidak bisa dilaksanakan. Ya, apa itu syarat? Syarat apabila syarat itu tidak ada, maka yang disyaratkan tidak ada. Seperti wudhu. Ketika solat kita disyaratkan wudhu, kita tidak punya wudhu, solat kita tidak sah, tidak ada. Ya, nah, baik. Yang bentuk uh, jihad yang lain kita katakan tadi dakwah berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran, ya, baik itu dengan cara lisan maupun tulisan. Bapak Ibu, ya, melihat ada tulisan yang tidak baik, jauh dari kebenaran, ya, me, me, menyamarkan kebenaran, maka Bapak Ibu ter, tergugah hatinya untuk membantah uh, tulisan tersebut, maka itu adalah jihad. Jihad dengan apa? Dengan kalam, dengan tulisan. Atau kita sampaikan dengan lisan kita, jihad dengan lidah. Ya. Karena tujuan tadi, tujuan jihad adalah i'la'u kalimatillah. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu atau meninggikan kalimat Allah. Maka berdakwah adalah bagian dari jihad kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka oleh karena itu dan termasuk uh, apa namanya mujahadah itu juga terhadap diri kita sendiri ya datang untuk menuntut ilmu berjihad untuk datang menuntut ilmu di tengah-tengah godaan yang banyak ya itu adalah bagian dari jihad juga wallahu taala alam Bolehkah kita memperingatkan saudara kita tentang hal yang masih diperselisihkan seperti isbal, jenggot dan lain-lain? Kebenaran itu satu. Kebenaran yang satu itu adalah berdasarkan dengan dalil. Namun terkadang yang menyelisih itu adalah sisi pandangan. Air yang ada dalam gelas ini. Mungkin ada yang mengatakan ini tidak penuh tapi ada yang mengatakan penuh. Karena sisi pandangannya, dia pandang dari bawah bukan dari atas. Ya. Akan tetapi, kita akan melihat kaedah-kaedah ulama di dalam memahami dalil-dalil. Ketika kita memandang bahwa pandangan sebagian saudara kita itu tidak sedikit jauh dari dalil, kita nasihati. Kita katakan ini yang saya pandang seperti ini dalilnya dan ini yang diperkuat oleh ulama. Kita nasihati. Jika dia menjalankan alhamdulillah. Kalau dia tidak menjalankan ya maka itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama di dalam menuntut ilmu. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan di dalam menuntut ilmu hendaklah kita saling berlapang dada di dalam perselisihan fikhiyah, khilafiyah yang kedua-duanya ada dalil. Ya. Kita saling belapang dada. Selama kedua-duanya ada dalil karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Kewajiban kita adalah mengembalikan permasalahan itu kepada Allah dan Rasul. yakni mengembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya kita berbeda pandangan sementara kedua-duanya ada dalil yang kuat, maka kita saling berlapang dada, menghormati tanpa harus ada sedikit pun toresan atau goresan di hati. Ya. Bukalah satu kebenaran atau uh, eh, bukalah satu kebenaran kita mengatakan pendapat saya yang benar, pendapat Anda adalah salah. Nanti dia balik lagi, dia mengatakan Pendapat saya yang benar, pendapat Anda yang salah. Maka tidak ada kesudahannya. Ya, perintah kita adalah fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu apapun juga kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kedua-duanya sudah mengambil dalil sebagai contoh solat dua rakaat posisi duduk tahiyatnya seperti apa apakah tawaruk atau iftirosh terjadi perbedaan pada ulama ya di antaranya adalah mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hanabilah nah sementara dalilnya satu hadis ya dalilnya satu kedua-duanya memandang bahwasannya ketika dia melihat baru ada terjadi perbedaan duduk apabila dua kali tahiyat. Kalau satu tahiyat, ya maka tidak perlu ada perbedaan. Bagi orang yang memandang bahwa setiap tahiyat yang ada salam itu adalah tahiyat terakhir. Ya, maka dalam hal ini kita saling melapang dada. Bagi orang yang mau tawaruk waktu sholat dua rakaat, baik sholat sunat atau sholat subuh, silahkan. Ya, siapa yang mau iftiras silahkan tidak memberikan ya perbedaan atau kita saling berjauh hati atau seperti apa yang lebih dahulu diturunkan lututkah atau tangankah itu juga terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah itu selama keduanya ada dalil kita saling berlapang dada atau juga misalkan dalam baca Al-Fatihah di belakang imam, mamum baca Al-Fatihah atau tidak baca Al-Fatihah, itu ada dalilnya masing-masingnya. Selagi dalilnya adalah kuat. Tapi kalau seandainya dalam permasalahan yang satu ada dalilnya, yang satu dalilnya tidak kuat atau tidak ada sama sekali, maka kewajiban kita adalah kalau seandainya kita awalnya berpendapat dengan pendapat, tahunya tidak ada dalil, maka sesuai dengan perintah Allah adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalil, mau tak mau kita harus mengikuti apa yang sudah ada dalilnya yang kuat. Sebagaimana dalam surat Ahzab tadi yang kita sebutkan, tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki, tidak juga mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu keputusan, dia memiliki pilihan yang lain dalam urusannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan dan kesalahan e, mungkin di antara kita sudah ada yang sudah tahu tapi kalau yang belum e, yang yang sudah tahu bisa informasi untuk pembaruan informasi kita alhamdulillah di, dari kota Padang kita memiliki e, eh, TV dakwah yang namanya Surau TV Silakan Bapak Ibu mudah-mudahan bisa memberika, mendapatkan manfaat dari siaran kita itu di mana Bapak Ibu bisa mencarinya dari uh, satelit pelapa. Bisa di-scan ulang artinya satelitnya ini sama dengan TV-TV sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.